Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, tamar dengan tamar, syair dengan syair, dan milah garam dengan garam. Enam zat ini riba. Bagaimana yang lain ini khilaf bainal ulama Syekh Utsaimin memilih pendapat bahwa ini bukan pembatas. Sebab kalau enam ini dijadikan pembatas, maka di dalam beras, kedelai, gula, dan seterusnya tidak ada riba, maka ini muskil. Maka Nabi menyebut enam hal ini bukan pembatas. Ala sabilil misal, sebagai percontohan bukan ala sabili tahdid, bukan pembatas. Dan yang seperti ini banyak. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalian akan lemah, eh, binasa, mundur ketika kalian melakukan empat hal. Eh, memegang ekor sapi, eh, ridho dengan pertanian, meninggalkan jihad berjual beli dengan cara inah, hanya empat ini tentu muskil. Ya, tidak disebutkan di situ meninggalkan sholat lima waktu, berbuat syirik, berbuat bid'ah. Empat itu contoh. Empat itu menyangkut syahwat dan subhat. Ya, karena ucapan Nabi adalah jawamiul kalim. Ucapan yang ringkas dan padat, tapi isinya sangat dalam dan luas. Maka enam hal yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Imam Muslim sekali lagi menurut beliau bukan uh, pembatas. Ah, di mana letak ribanya? Kemarin sudah kita bahas. Ada dua. Jika emas ditukar dengan emas dengan tidak sama, jika perak ditukar dengan perak dengan tidak sama, emas 5 gram ditukar dengan emas 7 gram. Karena yang satu 24 karat, yang satu 21 karat misalnya. Ah, ini riba. Kurma 1 kilo ditukar dengan kurma 2 kilo. Berarti beras 1 kintal ditukar dengan beras satu setengah kintal. Ah, ini riba. Ya. Yeah. Atau yang kedua, sama Sekintal dengan sekintal, segram dengan segram, sekilo dengan sekilo. Tapi yang satu diserahkan sekarang, yang satu diserahkan besok atau lusa. Nah, dari sini ada dua hal agar pertukaran itu tidak menjadi riba. Yang pertama harus sama, yang kedua harus yadan biadin. Takobut kuntan. Ada ada barang, ada uang, ada barang, ada barang. Ya. Yeah. Di zaman Nabi kan barang dengan barang karena dinar, dirham itu kan barang. Ya. Yeah. Di zaman Nabi tidak ada uang seperti kita kertas yang tidak ada harganya. Di zaman Nabi uang ada harganya yaitu perak dan emas. Ah, maka beliau mengatakan di sini uh, membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ihtalafat <clears throat> hadhihi al-asnaf apabila zat-zat tadi berbeda misalnya emas ditukar perak ya emas ditukar perak masih ada pembahasan nanti e, emas ditukar dengan syair e, ditukar dengan tamar kurma fabi'u kaifa syi'tum maka juallah terserah kalian artinya mau satu kintal ditukar dengan dua kintal nggak apa-apa satu kilo ditukar dengan empat kilo tidak apa-apa asal ikhtilaf Kurma dengan bur, syair dengan milah, zahab dengan fiddah, gitu. Kalau emas dengan emas, zahab dengan zahab, fiddah dengan fiddah, bur dengan bur, maka uh, harus sama. Tidak boleh semau kalian. Kalau beda, semau kalian. Idza kana yadan biyadin. Dengan syarat Yadan biadin apa? kuntan kes Ya, dari sini kita tahu bahwa riba bisa terjadi dari waktu. Ya, karena waktu maka jadi riba. Ya, yang kedua bertambah yang tidak jelas tadi. Ya, yang mestinya sama ini dilebihkan. Nah, di sini beliau membahas lebih rinci lagi bahwa uh, kontan ini secara kontan ini tidak menjadi syarat apabila uh, barang berbeda. Ya. Jadi seolah bertentangan dengan hadis ini. Ya. Tapi beliau juga membawakan dalil. Gitu. Beliau juga membawakan dalil, tidak asal menentang dalil tadi. Wal jawabu an hadha an naqula qad dallat as-sunnatu min wajhin akharin ala anna al-qabda laysa bi syartin fima idza kana ahaduhuma thamanan. Sunnah menunjukkan ada cara lain bahwa Kuntan itu bukan syarat. Apabila yang satu merupakan saman. Saman itu harga. Ya, kalau kata kita uang lah. Secara mudahnya alat tukar. Yang satu makanan, yang satu alat tukar. Yang satu makanan, yang satu uang. Gitu. Adapun makanan dengan makanan, zahab dengan fiddah, Ah, ini harus kuntan. Mana dalil? Uh, beliau membawakan ucapan Ibnu Abbas. Ada sini saya riwayat Imam Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan Qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Wahum yusrifuna fi thamar As-sanah was-sanatain. Penduduk Madinah waktu Nabi datang, ketika Nabi datang, penduduk Madinah biasa menjual belikan buah-buahan dengan uh, hutang, ya, tempo, tidak kontan. Setahun atau dua tahun, ya, bisa setahun, bisa setahun eh, beberapa bulan. Lalu Nabi bersabda, Man aslafa fi syai'in. Barang siapa yang menghutangkan sesuatu, menjual sesuatu dengan cara hutang. Bisa dicicil ya. Fal yuslif fi kailin ma'lumin waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Syaratnya ada tiga. Jika kalian berjual beli dengan cara ngutang, tidak kuntan, maka syaratnya ada tiga. Yang pertama, fi kailin ma'lumin. Kailnya jelas. Takarannya jelas. Lima mud, satu sa' Kalau kata kita 10 liter, 20 liter, jelas. Tidak boleh dikira-kira. Wuznin ma'lumin. Yang kedua, timbangannya jelas. Berapa kilo? Ya. Yeah. Uh, 5 kilo, 10 kilo, satu kintal jelas. Ila ajalin ma'lumin ajalnya jelas. Waktunya jelas. Ya, tanggal berapa bulan apa dibayar. Jelas. Ini boleh. Ya. Uh, jelas di sini kan tidak ya dan biadin ya. Ah, bagaimana mengumpulkan atau menjamak dengan hadis di atas? Kan hadis di atas dikatakan ketika barang itu berbeda, boleh tidak sama, tapi harus kontan. Ah, sementara di hadis kedua, yang sama-sama sahih, ini jelas tidak kontan, utang. Ya, ah, disinilah beliau tampil menjelaskan kepada kita uh, apa yang dimaksud. Ya, dan hal seperti ini kan banyak. Tanpa bimbingan para ulama, kita tidak akan faham. Ada banyak dalil-dalil yang di mata kita bertentangan. Ya. Tetapi dijama oleh para ulama, akhirnya kita faham. Salah satunya ini. Ya. Karena torikotul jam'i itu yang terbaik daripada kepada torikotul tarjih. Kalau masih bisa ditempuh jalan tariqatul jam'i, maka tariqatul tarjih belum dipakai. Tariqatul tarjih dipakai ketika tariqatul jam'i sudah tidak bisa ditempuh lagi. وعلى هذا فحديث فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد Dari sini maka kata beliau, kata Syauthaimin rahimahullah, hadis juallah semau kalian asal kuntan ya dan biadin. La umuma la, la umuma li Ini ti, mafhumnya tidak secara umum. Tidak secara umum. Artinya uh, masih ada kemungkinan tidak kuntan tidak apa-apa. Fala yastaritul qabdu fi kulli suratin min suaril mukhalafah. Maka tidak disyaratkan betul-betul harus uh, kuntan. Kalau uh, zatnya itu berbeda. Wa innama yastaritul qabdu fima ida ittafaqa fil ghard. Nah, ini harus uh, itu disyaratkan kuntan kalau apa? Kalau gorotnya sama. Gorotnya sama itu maksudnya uh, rupanya sama. Antum bisa lihat yang enam ini. Emas, perak, gandum, gandum yang masih biji, tamar, melah, itu ada berapa kelompok? Kalau sekilas antum lihat. Ya, ada enam kan? Kalau di kelompok, kalau dikelompokkan ada berapa kelompok? Iya, dua. Apa dan apa? Iya, makanan dan alat tukar. Nah, makanan dan alat tukar. az dan fiddah ini kelompok alat tukar. Gitu. Maka lihat Nabi tidak menyebut yang lain. Kan benda-benda lain selain emas dan perak tentu ada di zaman Nabi. Tidak, tapi tidak disebut oleh Nabi. Ya. Ini jenis alat tukar. Tembaga atau batu permata atau apa. Kan. Di zaman Nabi kan ada lu'lu, marjan. Ya. Tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan alat tukar. Alat tukar adalah emas, perak, dinar, dirham. Gitu. Nah, kelompok kedua makanan, bur, tamar, syair, milah, makanan. Nah, yang apa? Yang harus ya dan biadin itu yang satu kelompok. Gitu. Yang satu kelompok. Maka tadi saya apa? E, ralat emas dengan perak tidak bisa. Ya. Emas dengan perak gorotnya sama. Gitu. Kecuali perak dengan bur, emas dengan tamer, perak dengan syair itu gorotnya uh, beda. Kalau emas dan perak, gorotnya sama. Sama-sama alat tukar. Maka harus ya dan biadin. Oleh karena itu, perak uh, satu kintal ditukar dengan emas uh, satu on, boleh apa tidak? Boleh kan kalau beda? Ya, boleh kan? Kan kalau beda boleh, sudah kita bahas tadi. Kalau beda takarannya nggak sama, boleh. Yang tidak boleh emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram. Karena karatnya berbeda. Ini yang tidak boleh. Hadis Bilal kemarin sudah kita baca. Boleh kan? Nah, emasnya diserahkan duluan, peraknya nanti. Boleh apa tidak? Ah, ini tidak boleh. Ya. Nah, sekarang Eh, perak satu on ditukar dengan tamar kurma eh, sepuluh 10 kilo. Ya. Tidak bareng. Kurmanya diserahkan sekarang, peraknya nanti. Boleh apa tidak? Ah, faham antum. Ya. Karena antara perak dengan tamar worthnya berbeda. Antara emas dengan tamar syair Goretnya berbeda. Ya. Yang harus kontan itu yang goretnya sama. Ya. Kalau alat tukar dengan alat tukar, kalau makanan dengan makanan. Kazahabin bifiddotin au burrin bishairin. Nah, contohnya beliau memberikan contoh emas dengan perak, atau bur dengan syair sama-sama gandum ya yang satu sudah ditumbuk yang satu belum wa amma zahabun aw fiddatun bi syairin wa nahwahu fala yastaritul qabdu maka jika emas atau perak ditukar dengan gandum dan lain-lain dan yang sejenis gandum makanan maka tidak harus al qabd tidak harus ya dan biadin. Tidak harus kunta. Ya. Ah, sampai di sini saya kira jelas uh, penjela gamblang penjelasan dari beliau tentang hal ini. Ya. Karena beliau berbicara di hadapan uh, tulab ya, tidak di hadapan para ulama, uh, beliau hanya membawakan apa yang menurut beliau roci. ya tidak dibawakan seluruh pendapat. واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة. Ini yang tadi. Yang kita singgung di awal tadi. Para ulama berselisih bagaimana zat-zat di luar yang enam. Ya, misalnya padi, eh, jagung, kedelai dan seterusnya. Fadzahiriyat fadzahiriyatu qalu. Madhab Dohiriyah mengatakan, antum tahu madhab Dohiriyah? Yang berpegang dengan dohir lafaz. Yang berpegang dengan dohir lafaz seperti Ibnu Hazm ya atau gurunya Daud Ad-Dohiri di Andalus. Mereka mengatakan la yajri riba illa fi hadhil asnaf as Tidak ada riba kecuali dalam zat-zat yang enam tadi. Kan Nabi hanya menyebut enam. Mas, perak, bur, sair, tamar, milah. Kan cuma enam. Ya sudah. Itu. Ini madhab dohiriyah. Li'annahum la yarawna al-qiyas. Mereka tidak berpendapat adanya kias. Gitu. Kalau kias tidak ada dalam ibadah, sama. Ucapan siapa lah kias fil ibadah? Tidak ada kias di dalam ibadah. Imam Syafi'i sepakat para ulama. Di dalam ibadah tidak ada kias. Qobliyah Jumat misalnya dikias dengan Qobliyah luhur. Jumat itu kan pengganti duhur. Duhur ada kobliahnya. Berarti Jumat juga ada kobliahnya. Tertolak. Karena sholat ibadah tidak boleh dengan kias. Apalagi tentang akidah, asma wa sifat, tentang hari kiamat, siksa kubur, alam barzah, tidak boleh ada kias. Adapun urusan dunia, apabila apalagi dunia ini berkembang, maka tentu butuh kias. Sebab tanpa, tanpa kias orang akan mengatakan e, mana dalil haramnya e, ekstasi misalnya, oh, sabu-sabu misalnya, kan nggak ada dalilnya. Nah, maka dengan kias, khamar, kullu muskirin khamrun. Nah, maka di sini yang lebih tepat yang memakai kias. Karena kias diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab Ketika Umar bertanya bagaimana hukumnya mencium istri ketika puasa. Nabi menjawab, dikiaskan dengan apa? Hah? Kumur-kumur. Ya. Apakah kumur-kumur membatalkan puasa? Tidak. Umar tahu. Gitu. Ah begitulah mencium istri e, tidak membatalkan puasa. Tapi hati-hati, kita kumur hati-hati kan? umur hati-hati, kalau nggak hati-hati ketelan batal puasanya. Ya. Maka mencium istri jangan mentang-mentang tidak membatalkan lalu suka-suka kita saja. Maka uh, harus hati-hati. Ya. Apalagi yang masih muda harus hati-hati. Nah, itu maksudnya dikiaskan. Berarti kias ada diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, tentu dalam hal ini ada kias. Nah, sekali lagi, jika tidak ada kias, maka uh, sempit nanti memahami uh, dan akan mubazir eh, beberapa sabda Nabi seperti tamar, ya tidak tidak tidak apa tidak lazim di kita, bur juga tidak lazim di kita. Yang ada justru beras, jagung, kedelai malah tidak disebut Gitu. Fayaktasiru ala ma ja'a bihin nas. Mereka kaum dohiriyah hanya membatasi apa yang disebut oleh nas hadis. Fayajuzu indahum mubadalatu aruz bidhurrah mutafadilan ma'a ta'akhuril qabd. Oleh karena itu, golongan ini, kelompok ini memboleh akan menukar beras dengan jagung dengan tidak sama dan tidak kuntan. Ini apa? Uh, syadid ya, ekstrim ya. Beras ditukar dengan jagung dengan beda dan apa? Tidak kuntan. Atau mungkin beras dengan beras. Pendapat mereka karena memang beras tidak disebutkan eh, sebagai zat ribawi li'annahuma la yadkhulani fil mansusi alaih karena beras dan jagung ini tidak masuk di dalam enam zat ribawi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah madhab zahiriyah. Wa amma ahlul qiyas minal madhahib minal madhahib al-arba'ah Adapun ahlul kias dari madhab yang empat, madhab tentu banyak, ya puluhan. Yang terkenal, yang terbesar, empat madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Fa'innahum addaw al-hukma ila ghairiha. Maka empat imam madhab ini memasukkan zat-zat lain ke dalam kelompok yang enam tadi. Apa? Ya tadi, beras, kedelai, mungkin minyak, jagung, dan seterusnya. Illa anna ba'dhum minhum la yu'addal hukma ila ghairiha. Walaupun sebagian mereka, ya, ahlul kias, tapi tidak memasukkan. Nah, artinya, uh, tidak mentang-mentang ahlul kias, maka uh, sependapat dengan imam yang empat ini. Wahwa min ahlil kias. Padahal dia ahlul kias. <clears throat> Seperti contoh siapa? Ibnu Aqil. Ya, kita tahu siapa Ibnu Aqil. Bukan ahl, uh, termasuk ahlul kias. Bukan madhab dohiriyah. Tetapi beliau mengatakan, La yujri riba illa fi hadihil asnaf as Beliau mengatakan tidak berlaku riba pada zat yang enam. Padahal beliau ahlul kias. Berarti walaupun ahlul kias tidak sama, tidak sependapat. La li'annahu la kias ولكن لأن العلماء اختلفوا واضطربوا في العلة التي من أجلها كان الربا ini bukan masalah kias tapi karena para ulama berselisih mereka berselisih tidak satu pendapat masih goncang dalam masalah illah, alasan. Alasan kenapa sesuatu disebut riba. Min ajlihi kana riba. Falamma ittarabu fil illati alghayna jami' jami'a hadhihi al-ilal wa abqayna an-nassa ala ma huwa alayhi min al-hasr fil mansusi alaihi. Karena mereka masih hilaf, maka kami cukupkan dengan nas yang disabdakan oleh Nabi. Ya. Yeah. Artinya uh, tentu punya alasan kelompok ini setidaknya Ibnu Akil kenapa tidak memasukkan beras, jagung dan seterusnya ke dalam kelompok yang enam. Ya. Yeah. Karena alasannya tidak jelas. Apa alasannya apa coba? Kenapa dimasukkan? Gitu. Nah, sekarang kita lihat pendapat Syekh Utsaimin. والصحيح أن yajri fi ghairil asnaf as الستة Adapun yang sahih, riba itu berlaku pada yang enam, ditambah di luar yang enam itu. Ya. Di luar yang enam itu, yang ditakar, yang ditimbang, seperti beras, gula, dan seterusnya, itu berlaku riba. Dimungkinkan terjadi riba. Li'annal ilah tahiyah al-kail. ilahnya apa? Ilatnya apa? Alasan kenapa satu benda bisa masuk ke dalam zat ribawi? Takaran. Takaran. Karena ditakar, ditimbang. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa motor, mobil, handphone, komputer, zat ribawi bukan? Tentu bukan. Karena tidak ditakar, tidak ditimbang. Ya. Walaupun sekali waktu dikiloin ya. ini motor udah motor tua ya, kan judulnya jual besi, bukan jual motor kiloan. Masa aku motor kiloan ya, jual besinya, jual apanya ya. Maka tetap tidak menjadi zat ribawi. Ya, tidak menjadi zat ribawi. Berarti tidak berlaku riba dalam hal dua tadi. Bukan berarti ketika jual beli mobil, jual beli motor tidak mungkin ada riba, bukan. Bukan itu maksudnya. Ya, dalam dua hal tadi dalam hal waktu dan dalam hal kelebihan. Ya. Dalam hal dua harga, dalam hal apa uh, ngutang nanti ditambah dan seterusnya ya tentu berlaku ya wa bin nisbati lizahabi wal fiddah adapun dinisbatkan kepada emas dan perak Al-illatu hiya al-jinsu wa Tadi yang pertama takaran. Takaran itu yang ditakar ini adalah makanan. Maka contohnya semuanya adalah makanan. Syair, tamar, bur, milah. Gitu. Yang kedua, ini samaniyah, harga. Atau alat tukar. Ya. Apa emas dan perak. Ya. Faqauluna al-jinsu. Maka kami katakan al-jinus, jenis. Li ajli ashmala al-hulliya idha bi'a ba'duhu bi ba'din fayajri fihi riba. Oleh karena itu mencangkup juga perhiasan. Nah, perhiasan tidak masuk di dalam uh, az-zahab wal fiddah dari segi alat tukar. Karena perhiasan tidak dipakai alat tukar walaupun dia emas atau perak. Ya. Punya cincin atau kalung yang emas atau perak, maka tidak dikatakan sebagai az-zahab wal fiddah dari segi bahwa dia bukan alat tukar. Ya, bukan samaninya. Fayajri fihi riba maka berlaku riba di sini. ma'a annahu laisa bithaman karena dia bukan saman, bukan harga, bukan alat tukar. Wasamaniyatu mithlu darahim wal wal awraq an-naqdiyah al-ma'rufah. Sedangkan samaniyah harga alat tukar adalah dirham, dinar, kertas, uang kertas, yang dikenal oleh kaum muslimin. Itu alat tukar. Maka perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, emas tidak masuk di sini. Ya. Fa inna fa innaha bimanzilati dzahab wal fiddah. Maka yang disebut terakhir tadi dirham, dinar, aurak, uang ini kedudukannya zahab dan fiddah itu. Ya, perhiasan tidak masuk ke dalam az-zahab wal fiddo. Au yuqal atau dikatakan al-illatu ats-tsamaniyatu faqat wal hulliyu kharijun anis tsamaniyati khurujan ta'iran. Oleh karena itu, perhiasan ini keluar dari uh, lingkup Saman dari lingkup harga. Artinya bukan alat tukar. Ya. Karena perhiasan ini toriun, ya, artinya mendatang. Artinya emas pertama kali, perak pertama kali itu sebagai alat tukar. Ya. Dulu pertama kali ada emas itu jadi apa? Jadi alat tukar. Bukan jadi perhiasan. Nah, setelah itu mungkin berapa uh, abad, berapa tahun ya baru dijadikan perhiasan. Oleh karena itu, laki-laki diharamkan memakainya. Ya, bahkan sebagian ulama termasuk Syalbani laki dan perempuan. Kan begitu. Syalbani salah satu ulama di antara sekian ulama walaupun tidak masuk dalam jumhur ya yang mengharamkan emas bagi wanita. Hujahnya ya seperti yang Nabi lempar itu seorang wanita yang memakaikan uh, di anak perempuannya emas dilempar oleh Nabi SAW. Kemudian hujah secara akal karena memang emas ini alat tukar kenapa dipakai? Maka tidak boleh dipakai. Gitu. Karena ini alat tukar. Jangan dipakai. wal aslu fi dhahabi wal fiddati ath-thamaniyah. Ah, hukum asal emas dan perak adalah untuk harga, untuk alat tukar. Li'annahuma thamanul asya karena emas dan perak tersebut merupakan harga dari segala sesuatu. Ya. Emas ini berapa uh, mobil ini berapa dinar, motor ini berapa dirham, Eh, kurma ini berapa dinar harganya, uh, unta ini berapa dirham harganya. Itu berkisar itu. Uh, dinar dirham, dinar dirham, dinar dirham. Hmm, ya. Yeah. Walaupun tentu boleh membeli tanpa dinar, tanpa dirham, tapi sulit ukurannya. Gitu. Saya jual uh, unta saya, ya ditukar dengan kambing antum uh, sekian Ya, tentu ini boleh. Tetapi ukurannya menjadi sulit. Ammal milhu faqala Syekhul Islam. Adapun milh garam dalam ini, dalam hal ini Syekhul Islam mengatakan innahu yasluhu bihi al garam ini dengan garam ini maka makanan menjadi baik, menjadi awet. Ya. Oleh karena itu masuk dalam kelompok makanan walaupun tentu tidak dimakan ya, makan garam tentu tidak ya. Tapi masuk ke dalam kelompok makanan karena juga dimakan atau menjadi pengawet makanan. Fahuwa tabi'un maka garam ini mengikuti jenis al-kut makanan. Fal illatu laisa bi laisa anahu qut lakinnahu min daruriyatihi. Alasannya bukan berarti garam ini makanan, tetapi karena mau tidak mau membutuhkan garam. Walihaza lau tahinta burron. Oleh karena itu, jika kita menggiling gandum, walam yakun fihi milh, kemudian tidak diberi garam lam yabqa illa ayyaman yasiratan maka uh, gandum tersebut tidak akan tahan lama. Paling hanya beberapa hari busuk. Fayufsid, rusak busuk. فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد فيقول لما كان يسلح به القوت جعل له حكمه Karena garam ini membantu mengawetkan makanan atau buat bumbu dan seterusnya, maka masuk dalam uh, eh, alkut makanan. Tidak masuk dalam kelompok lain. Karena kelompoknya hanya ada dua, makanan dan alat tukar. Itu saja. Kita lanjutkan. Wa qawluhu wa aklu riba. Memakan riba. Zakarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-akla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kalimat makan. Makan riba. Ya. Berarti kalau nggak makan nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau dapat harta riba nggak usah dimakan. Ya buat beli mobil, motor, ya, bangun rumah. Itu madhab dohiriyah aja nggak gitu. Ya. Antum dengan alasan madhab dohiriyah. Kan ada madhab, dohiriyah. Kan yang dilarang oleh Nabi makan riba. Riba yang saya terima dari perusahaan riba saya, saya nggak makan. Saya buat beli motor, saya buat beli mobil, ya. Ini madhab dohiriyah aja nggak begitu, ya. Kalau Daud ad-Dohiri Ibnu Hazm Eh, masih hidup marah pasti ya eh, dengan orang-orang yang seperti ini dengan alasan mengikuti Ibnu Hazm. Ya, mazhab Doriyah itu memang ada hujahnya, ada dalilnya, ada keterangannya, bukan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu. Kalau tadi hawa nafsu. Ya, karena semua orang tahu makan itu apa. Orang bahasa kita aja begitu. Ya, udah nggak usah berantem, kita sama-sama cari makan. Ya, padahal habis makan ya, habis makan di warteg atau di Padang, ya, berantem, ya, sama-sama pedagang. Udah nggak usah berantem, kita sama-sama cari makan. Padahal udah makan. Ini menunjukkan bahwa bahasa kita saja makan yang dimaksud bukan makan memasukkan makanan ke dalam mulut kita dikunyah, ditelan, bukan. Ya. Li'annahu a'ammu wujuhil intifa' Kenapa disebut makan? Karena ini yang paling umum, mengambil manfaat yang paling umum makan. Maka e, cari duit dibilangnya cari makan, ya, cari sesuap nasi. Padahal dapatnya berkarung-karung, bilangnya sesuap nasi, ya. Dapatnya sehari bisa 500 ribu, 1 juta, bilangnya cari sesuap nasi, ya. Ini menunjukkan bahwa cari makan itu a'ammu wujuhil intifa. Ya, cara mengambil manfaat yang paling umum. Hakadha qala ahlul ilm. Beginilah para ulama berbicara. Jadi sekali lagi, makan yang dimaksud mengambil manfaat. Walihada qala ta'ala fi Bani Israel. Ah, di sini dengan kata lain, ketika Allah mengkisahkan tentang Bani Israel. Dalam surah An-Nisa, wa akhdhuhum ar-riba wa qad nuhu anhu. <clears throat> Dan Bani Israel itu mengambil riba. dari tadi makan, ini mengambil. Dari sini kita tahu bahwa makan yang dimaksud bukan makan dalam pengertian sempit. Bani Israel mengambil riba. Padahal mereka dilarang mengambil riba. Ini Al-Quran yang jadi saksi. Masuk kita ragu dengan Al-Quran bahwa seluruh bentuk riba Yahudi nomor satu. Bani Israel nomor satu. Dan disabdakan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Fikul waki beliau, beliau melihat dengan mata beliau bahwa orang-orang Yahudi termasuk wanita yang mengundang beliau makan-makan itu juga riba usahanya. Mayoritas usahanya orang Yahudi riba. Maka siapa yang pertama kali bikin bank, Yahudi. Siapa yang pertama kali bikin asuransi? Yahudi. Ya, riba dan maisir, riba dan judi. Ya, diikuti oleh kaum muslimin. Sodaqah Rasulullah. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Walam yakul akluhum. Allah tidak mengatakan mereka makan riba. Tapi Allah mengatakan mereka mengambil riba. Wal akhdhu a'ammu minal akal. Mengambil lebih umum lagi daripada memakan. Fa aklur riba ma'anahu akduhu. Maka yang dimaksud makan riba adalah mengambil manfaat dari riba tersebut. Sawa'an ista'malahu fil akli awil firashi awil binai awil maskari au ghairi dhalik maka sama saja untuk makan untuk buat beli tempat tidur bangunan rumah kendaraan dan seterusnya semuanya sama disebut sebagai memakan harta riba ya kemudian wa aklu malil yatim memakan harta anak yatim Al-yatim huwa alladhi mata abuhu qabla bulugih. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum bali. Ya. Maka antum yang sudah tidak punya ayah umur 25 tahun, 30 tahun, jangan bilang anak yatim, ya. Saya anak yatim, ayah saya sudah meninggal. Umurnya berapa? 30 tahun, ya qoblal bulughihi sebelum bali. Berarti kalau perempuan kira-kira 9, 8 tahun, 9 ke bawah ya, sebelum haid. Kalau laki-laki 15 atau dia sudah uh, keluar air mani. Masuk Isya? Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. الصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Kita ulangi bahwa yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi bukan ibunya. Maka seorang bocah umur tujuh tahun misalnya ditinggal mati ibunya, itu bukan yatim yang yatim adalah ditinggal mati ayahnya. Ya. Dan tidak ada yatim piatu, itu istilah kita aja ya. Istilah syar'inya yatim titik. Ya. Enggak ada yatim piatu. Bukan bahasa Arab. Bukan kaidah syar'i. Dan sekali lagi qabla bulugihi, sebelum dia balik. Belum haid atau belum keluar air mani. Belum mimpi keluar air mani. Sawa'an kana dhakaran au unsa. Sama saja apakah dia laki-laki atau perempuan. Amma man matat ummuhu qabla bulughihi falaysa yatiman. Adapun orang atau bocah yang ditinggal mati oleh ibunya sebelum balil, dia bukan yatim la syar'an wala lughatan. Baik secara syar'i atau secara bahasa. Bahasa Arab tentunya. Secara bahasa Indonesia kadang disebut yatim atau istilah lain piatu apa ya. Li'annal yatima ma'khudun minal yutmi. Karena istilah yatim terambil dari kata-kata al-yutmu. Al-yutmu. Wahuwa al-infirad. Al-infirad. Yang sendirian. Sendirian dari apa? Inforoda anil kasibilahu. Dia sendiri tidak bersama dengan orang yang menafkahi dia. Siapa yang memberi nafkah? Ayah, bukan ibu. Kita kan mengikuti kaidah syar'i secara umum. Gitu. Oh berarti kalau selama ini ibunya yang kerja, ayahnya tidak kerja, kan mungkin ada. Walaupun seribu satu mungkin ya. Ibunya ke kantor atau jualan, ayahnya nyapu ngepel, mungkin ya kalau itu ada. Berarti kalau ayahnya meninggal tidak yatim, ibunya meninggal yatim, tentu tidak. Ya. Kaidah syar'i maka akan me, akan berlaku pada semua keadaan. Ya. Yeah. Dan Islam berbicara tentang umum, sesuatu yang umum. Bukan yang khusus yang apa? Yang tidak normal. Seperti tadi kan tidak normal. Lianna abahu huwa alladhi yaksibulahu. Karena pada umumnya seorang ayah yang mencari nafkah untuk dirinya, untuk anaknya. Wa khassul yatimi li'annahu la ahada yudafi'u anhu. Dihususkan di sini yatim, anak yatim memakan harta anak yatim, ya. Kenapa tidak disebut memakan harta anak-anak? Ya. Memakan harta seorang muslim. Enggak disebut seperti itu ya tujuh dosa yang merusak itu setelah uh, syirik, sihir, uh, riba memakan harta anak yatim. Kenapa tidak disebut memakan harta seorang muslim? Ya. Nah, ini jawabannya. Memakan harta seorang muslim nggak gampang. Karena seorang muslim berakal, diambil kita ambil hartanya kan tidak mudah. Mesti berantem dulu atau nipu dulu dengan cara-cara tertentu. Anak yatim gampang sekali. Sangat-sangat gampang sekali. Saya punya adik kaya raya meninggal. Anaknya masih kecil-kecil. Ah, saya yang menguasai hartanya itu. Yang paling dekat dengan adik saya kan saya misalnya. Ah, saya yang menguasai harta itu. Padahal harta itu milik anak-anaknya ahli warisnya anaknya ada laki-laki ya tentu dia menghabisi sisa kan setelah buat uh, saya nggak dapat karena ada anak laki-laki kan uh, tapi saya menjadi walinya harta itu mungkin perusahaan mungkin apa saya menguasai saya ambil mudah sekali nggak ada yang tahu tidak ada yang tahu Ah, maka inilah disabdakan oleh Nabi SAW memakan, mengambil harta anak yatim karena mudah sekali dia nggak tahu apa-apa umur lima tahun, umur tujuh tahun dan ini terjadi kan di masyarakat bapaknya kaya raya meninggal masih muda dia masih kecil-kecil nggak tahu apa-apa atau abangnya mendolimi kan abang dengan adiknya yang baru berumur tujuh tahun, lima tahun kan haknya sama persis haknya sama persis sama-sama anak kalau dia dapat satu miliar, ya adiknya yang baru berumur lima tahun ini, ya satu miliar. Tapi kan mudah sekali dibohong Dengan alasan ini, itu, ini yang terjadi. Maka memakan harta anak yatim diancam dengan sangat keras di sini, dimasukkan ke dalam <clears throat> al mubikot Dosa yang bisa merusak, yang bisa membinasakan li'annahu la ahada yudafi'u anhu karena golibnya anak yatim itu tidak ada yang membela bapaknya nggak ada kan pembela terbesar seorang anak adalah ayahnya ya maka ayah bagi seorang anak adalah yang terbesar manusia besar yang membela dia yang mempertahankan dia yang mendukung dia gitu wali annahu aula ayyurhama maka anak yatim ini sangat pantas untuk dikasihani, untuk diperhatikan, ya. Walihada ja'alallahu lahu haqqan fil fai. Oleh karena itu, uh, anak yatim mendapatkan hak dari harta fai. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hasyr, harta fai itu untuk siapa saja? salah satunya anak yatim. Wa idza kana ahaqqu ayyurham fa kaifa yastu hadzal rajulu adh-dhalimu ala malihi fayakulahu. Orang yang mestinya dikasihi, disayang, diperhatikan, dilindungi, kok malah dimakan hartanya? Bagaimana ini? Bagaimana seorang yang zalim, pamannya misalnya, abangnya misalnya, atau mungkin sahabat dekat ayahnya yang sekarang sudah wafat misalnya tiga-tiganya mengambil harta anak yatim yang mestinya dia lindungi maka dosanya sangat besar terancam dengan al-mubiqat tadi wa yuqalu fi akli malil yatimi ma kila fi akli riba wa khasan bil akal ini pembahasan tadi diulang oleh beliau memakan harta anak yatim, memakan riba. Maksudnya bukan khusus makan dalam arti sempit, tidak. Bal hatta law ista'malahu fis sakan awil firas awil kutub aw ghairiha. Maka walaupun tidak dimakan tapi dipakai untuk tempat tinggal, untuk uh, tempat tidurnya, untuk membeli kitab-kitab, kendaraan dan seterusnya, fahuwa dakhilun fi dalik. Ini masuk dalam uh, kategori memakan harta anak yatim. Wa aklu mali ghairil yatim laisa minal kabair. Dan memakan harta yang bukan anak yatim ini bukan kabair. Ini perlu digarisbawahi, ya. Eh, kalau maksud beliau bahwa itu bukan dosa besar, ya tentu keliru. Ya, artinya maksud beliau mungkin tidak sebesar dosa memakan harta anak yatim. Sebab mau yatim mau tidak, harta orang kita ambil tentu dosa, besar kecil. Besar, kita sudah belajar, dosa besar adalah dosa yang yang apa? Iya, yang disertai ancaman mengambil harta seorang muslim tanpa hak itu ancamannya besar, besar sekali. Maka mengambil harta seorang muslim dosa besar. Lebih besar lagi anak yatim yang kita ambil hartanya. Li'anna al-yatima lahu sya'nun khas. Karena seorang yatim mempunyai keadaan khusus. Yaitu tadi, ayahnya tidak ada. ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى oleh karena itu Allah mengancam keras orang yang tega memakan harta anak yatim firman Allah innalladzina ya'kuluna amwalal yatama sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman secara zalim. Nah, berarti kalau tidak secara zalim boleh. Apa misalnya? Seperti tadi, adik saya kaya raya, meninggalkan banyak harta, meninggal, eh, anak-anaknya masih kecil, saya yang ngurus. Sementara saya miskin. Saya miskin. Untuk mengurus anak yatim tadi tentu butuh biaya. Saya mengambil dari situ, mungkin waktu saya terkuras. Saya tidak bisa bekerja, ah, saya ikut makan sekedarnya. Ah, ini boleh. Ini tidak dulman. Ya, saya kira kita bisa membedakan mana yang dolim dan mana yang tidak. Nah, yang memakan harta anak yatim secara dolim, innama yakuluna fi butunihim nara. Maka sesungguhnya dia telah memakan api di perutnya. Ancaman yang sangat keras. Memasukkan bara api ke dalam perutnya. Itu memakan harta anak yatim. Wa yaslauna sa'ira dan dia akan masuk sa'ir, neraka sa'ir. Suratul Nisa ya. ya. Iya, ya, untuk e, berpaling dari peperangan kita lanjutkan e, pekan depan insyaallah taala ya, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan silakan. Seorang ibu meninggal mempunyai empat anak laki-laki dan empat anak perempuan ibu tersebut memiliki rumah dan akan dijual, bagaimana pembagian warisnya? Keterangan kurang lengkap. Masih dibutuhkan keterangan tiga lagi. Ya. Ini jangan bilang seorang ibu ya, seorang wanita, kita aja ya. Seorang wanita meninggal mempunyai empat anak laki-laki dan empat anak perempuan. Ini tiga pertanyaan lagi. Siapa? Bapaknya, Siapa lagi? Ibunya. Satu lagi suaminya. Ini harus dibahas. Suaminya masih ada apa tidak? Ibunya masih ada apa tidak? Bapaknya masih ada apa tidak? Karena tiga orang ini dapat pasti. Kan sering kita ulang bahwa yang pasti dapat waris itu lima. Anak, istri, atau suami, ayah, ibu. Anak, anaknya si mayat, istrinya si mayat, Suaminya si mayat, ibunya si mayat, ayahnya si mayat. Ya. Nah, di sini jika ayah ibunya masih hidup, maka dapat bagian sepernam karena ada anak. Kalau sudah meninggal ya tentu diabaikan ya. E, tinggal suaminya. Suami karena ada anak dapat ya seperempat. Ya. Ah, setelah suami. Kalau nggak ada ya sudah, ah, berarti semuanya dibagi anak-anaknya. Uh, silahkan baginya bebas. Caranya bagaimana? Yang penting nanti ketemunya yang laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Ya, gampang kan? Saya menjual barang secara tidak kuntan pelunasannya akan dilakukan satu bulan setelah transaksi. Namun si pembeli tidak melakukan dengan alasan belum mampu. Karena alasan kasihan, saya membiarkannya sampai waktu yang tidak ditentukan. Sudah sembilan bulan dari waktu itu. Bagaimana sikap saya ini? Mendapat pahala. Salah satu kebaikan di dalam utang piutang, pertama, menangguhkan. Janjinya tiga bulan. Nggak sanggup, nggak apa-apa. Lima bulan, sepuluh bulan, pahala. Yang kedua, mengurangi. Ya. Berapa utangnya? Satu juta, udahlah. Kalau ente berat, udah bayar saja tujuh ratus. Ya. Ini kebaikan kedua. Kebaikan ketiga, udah nggak usah bayar. Nah, ini tiga <laughs> kebaikan. Silahkan mau pilih yang mana. Ya, nggak ada berhubung ente ini utang satu juta sudah lewat waktunya, maka tambah jadi 1,4, jadi 1,6, jadi 2 juta, dan seluruhnya nggak ada seperti itu. Ya, berhubung ente nggak bisa bayar, maka tipe ente saya bawa, meja kursi ente saya bawa, ini juga bukan bagian, kecuali memang dia gadai, ya, memang gadai seperti itu. Maka oleh karena itu kalau antum ragu <clears throat> ada borok, ada jaminan, ada gadai. Kecuali antum nggak ragu, dia punya gaji tiap bulan sekian dan seterusnya. Kalau ragu, mana jaminan mana? Pegang jaminan. Dalam waktu satu tahun nggak bisa bayar, jual. Ya, utangnya satu juta, jual laku tiga juta, dua juta baliki. Apa yang dimaksud dengan madhab dan apakah kita harus mengikuti salah satu imam madhab? Tidak, tidak. Kalau harus bagaimana? Para di zaman sahabat tidak ada madhab. Yang empat itu tidak. Ya. Imam yang empat ini Allah takdirkan menjadi imam yang besar dalam hal ilmu. Maka beliau berempat ini terkenal dalam hal ilmu. Maka wajar kalau pendapat pendapat mereka berempat ini terkenal. Lalu jadilah yang disebut imam madhab. Hanya itu saja. Dan bukan berarti di luar yang empat ini tidak ada ulama, tidak ada madhab, keliru. Kan ada madhabnya Imam Bukhari, madhabnya Imam Muslim. Sahih Bukhari itu madhab beliau. Kalau kita ingin tahu bagaimana madhabnya Imam Bukhari, buka Sahih Bukhari, itu madhab beliau ya di judul-judul bab beliau itu madhab beliau ya Bagaimana cara kita mengeluarkan uang riba yang berasal dari bunga bank pada tabungan kita? Bukan cara mengeluarkan, nggak usah diambil, kan begitu? Nggak usah diambil. Kalau toh diambil ya jangan dimakan. Ya, ada fatwa dari para masyayikh diberikan di tempat-tempat kotor seperti WC, god dan seterusnya. Apakah diperbolehkan tukar tambah handphone lama ditukar dengan yang baru dengan menambah uang yang ditentukan? Tentu boleh, ya. Karena handphone bukan zat ribawi. Yang tidak boleh tadi zat ribawi uh, tamar, bur, syair, gandum, kurma, uh, kedelai, beras. Nah, ini yang tidak boleh. Orang yang memungut harta kaum muslimin tanpa timbal balik apapun termasuk riba atau tidak. Adakah dalil yang menjelaskan mengharamkan orang yang memungut harta termasuk riba? uh, eh, zalim ya. Karena riba itu kan atas nama jual beli. Kalau main paksa ya kedoliman, bukan riba. Saya ambil harta kamu sekian saya pajekin ente store kepada saya tiap minggu sekian, tiap bulan. Sementara tidak ada jasa apapun. Ya, kecuali ada jasanya. Saya bersih-bersih tempat dagang ente, ya saya uh, berhak uh, mendapatkan upah nah, seperti ini tentu boleh. Bolehkah wanita memakai perhiasan emas? Tadi sudah dibahas ya. Khilaf ulama uh, eh, Syahalbani di antara sedikit ulama yang mengharamkan. Jumhur ulama membolehkan. Allah Allah. Bagaimana hukum menjual barang dengan sistem konsinasi? yaitu kita mengambil barang dengan dari penjual lalu kita jual kembali dan kita membayar sejumlah yang laku saja. Ah boleh, boleh, tidak ada larangan ya, tidak ada masalah. Yaitu kan menjualkan barang orang saja kan, barang orang kita jualkan kita dapat uh, persenan sekian, ah, itu boleh. Dalam suatu perusahaan penyewaan barang, jika menyewa pada hari Senin sampai Jumat, harganya 100 ribu. Namun pada hari Sabtu dan Minggu, harganya 150 ribu. Apakah ini termasuk riba? Ada sesuatu. Ya, misalnya kalau Sabtu dan Ahad itu macet, ya, eh, hampir dipastikan macet dan bensin yang dikeluarkan lebih banyak dan seterusnya dimahalkan tentu boleh itu bukan barang kan? Bukan barang yang nih sekian oh, satu juta kalau tempo 1,5 kan tidak seperti Ya, namanya juga juga bukan jual beli jual beli tapi hanya sewa menyewa dan ada sesuatu yang menyebabkan dia menaikkan uh, harga itu. Apakah hidayah itu harus dicari atau tidak. Hidayah apa? Kalau hidayah itu taufik, mustahil. Bagaimana kita mau mencari? itu bayan, ya kan hidayah ada beberapa. Yang terbesar, hidayah itu taufik, hidayah itu bayan. itu bayan, petunjuk dari mana Nabi bagaimana cara sholat yang benar. Hidayatul bayan, petunjuk dari Nabi bagaimana cara puasa, cara haji yang benar. Adapun hidayah taufik adalah pertolongan dari Allah sehingga orang kafir bisa masuk Islam, Orang yang malas sholat, akhirnya sekarang rajin sholat. Itu hidayah itu taufik. Bagaimana cara mencarinya? Yang ada kita memohon kepada Allah dan kita laksanakan apa yang kita yakini bahwa itu wajib. Apakah boleh bekerja di bank syariah? Eh, lihat dulu bank syariah seperti apa, karena kan kita tidak eh, selesai dengan nama berhubung bank ini namanya sekarang sudah bank syariah selesai. Jadi halal semua dari alif sampai ya. Tentu tidak. Isinya bagaimana? Apakah hanya namanya saja atau betul-betul syariah? Tidak ada dua harga, tidak ada mata keuntungan di awal, tidak ada ini, tidak ada itu, atau hanya berubah nama? Kalau hanya berubah nama, maka terkena sabda Nabi yusammuna bi ghairi Memberikan nama dengan yang bukan namanya.